Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan menyebutkan rukun Islam yang lima. Rukun yang pertama adalah syahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah dan dua kalimat syahadat ini dijadikan dalam satu rukun, bukan dua rukun yang terpisah. Karena barakallahu fikum satu dengan yang lain saling menguatkan. Tidak boleh hanya meyakini syahadah an la ilaha illallah tanpa yang kedua, hukumnya kafir. Demikian pula hanya meyakini syahadah anna Muhammad Rasulullah tanpa meyakini jenis yang pertama. ikhwanikuddin a'azzakumullah. Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan bahwa Syahadatu an la ilaha illallah maknanya adalah isradullah bil ibadah. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Memurnikan, menunjukkan, mempersembahkan semua ibadah kita hanya untuknya, hanya untuk Allah. Itulah perwujudan dari persaksian La ilaha illallah. Di mana barakallahu fikum seorang hamba hendaknya mengakui dan meyakini bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Tabaraka wa ta'ala Kalimat La ilaha illallah ini memiliki dua rukun Rukun yang pertama yang disebut dengan rukun an-nafyu penasian atau peniadaan dan yang kedua adalah rukun al-isbat, penetap. Apa maksudnya? Rukun an nafi wal-isbat. an nafi ini terwujud pada kalimat la ilaha. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah. Apapun dan siapapun. Tidak ada yang berhak untuk disembah. Maka kita menafikan meniadakan semua bentuk sesembahan. Dan yang kedua adalah al-isbat, penetapan yang tergambar atau terwujud pada kalimat illallah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat la ilaha kata Syekh Al-Fawzi hafizahullah bukan bermakna tiada Tuhan. Bahwa di sana tidak ada Tuhan. Yang ditiadakan bukan keberadaan Tuhan-Tuhan. Tetapi yang ditiadakan atau dimatikan adalah keberadaan Tuhan yang berhak untuk disembah. Ini yang dinafikan. Tidak ada Tuhan apapun yang berhak, yang berhak untuk disembah. Karena barakallahu fikum, di sana banyak Tuhan-Tuhan yang lain, namun tidak berhak untuk disembah. Semuanya adalah alihatun batilah. Tuhan-Tuhan yang batil. Di antara manusia ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah orang meninggal, orang mati, kuburan. Bahkan ada yang menyembah sapi. Sebagaimana kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, kama huwa mawjudun fil sebagaimana terdapat di India. Dan subhanallah di negeri kita di Indonesia juga ada yang mengagungkan sapi. Malah berkah padanya. Yang dinamakan dengan Kiai Selamat. Bahkan subhanallah kata Syekh Hunaka man ya'budu al-furuj. Ada yang menyembah al-faraj. Wal billah. Maka di sana banyak tuhan-tuhan tetapi semuanya batil dan ilah yang hak hanyalah Allah tabaraka wa taala Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hajj ayat 62. Zalika anna Allah huwa al-haq wa anna ma هو min dunihi huwa al من wa anna Allah huwa al هو al-kabir. yang demikian itu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang hak untuk disembah Dan apa yang mereka seru, yang mereka sembah dari selain Allah adalah batil. Tinggi lagi maha besar. Apapun bentuknya dari berbagai macam ibadah, bangun yang batin, yang lahir seperti sholat, puasa, zakat, haji, jihad fi sabilillah, menyembelih kurban, naam, baca Quran, dan apa saja. Dari amalan-amalan yang sifatnya zahir, maka murni harus ditujukan dan dipersembahkan hanya kepada Allah atau juga dalam bentuk amalan-amalan batin dari tawakal Naam maka tawakal kita harus diberikan dan disandarkan hanya kepada zat yang maha kuat yang di tangannya segala manfaat dan mudarat yaitu Allah tabaraka wa taala. Ini makna sekaligus tuntutan dari syahadat Allah ilaha illallah. Adapun makna syahadah anna Muhammad Rasulullah adalah bahwa seseorang mengakui dan meyakini dalam hatinya bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala mengutus kepada beliau kepada mengutus beliau kepada seluruh manusia bahkan kepada asqalain jin dan manusia. Maka wajib pula menjadi sebuah ketetapan dan kemestian agar kita meyakini risalah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan baik secara zahir maupun batin zahir dengan lisan dan batin dengan kalbu dengan hati Adapun orang yang bersaksi bahwa beliau adalah Rasulullah, putusan Allah Subhanahu wa taala, sekedar pengakuan dan persaksian dengan lisan saja, tetapi dia mengingkari dengan kalbunya, sahada munafik. Maka ini seorang munafik. Maka ini seorang munafik. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran Ayat yang pertama إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون Ketika datang kepada engkau wahai Muhammad kaum munafikin mereka menyatakan sesungguhnya kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah Dan Allah subhanahu wa ta'ala tahu bahwa engkau adalah rasulnya, utusannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mempersaksikan bahwa kau munafikin dusta. Maka barakallahu fikum mereka dusta dalam persaksian mereka. Karena mereka tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hati-hati mereka. Mereka hanya mengucapkan kalimat syahadatain demi mencari dunia demi mencari keselamatan kehidupan di tengah-tengah kaum muslimin yang Allah katakan dalam ayat yang kedua dalam surah Al-Munafiqun ittakhadhu aymanahum junnatan mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai junnah, sebagai tameng, sebagai perisai tempat berlindung dan tempat bersembunyi demi menyembunyikan kekufuran yang ada dalam hati-hati mereka. Oleh karena itu barakallahu fikum menjadi sebuah keharusan dan kemestian untuk mengakui risalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam wahiran wa batinan baik secara zahir maupun batin. Sebagaimana pula sebaliknya orang yang mengakui risalah Nabi Muhammad secara batin, hatinya mengakui, tapi dia enggan untuk mengucapkannya secara zahir. Maka ini juga bukan seorang mukmin. Bukan seorang mukmin. kaum musyrikin mereka juga sebenarnya mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 33. Qad نَعْلَمُ innahu لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَكُولُونَ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون Sungguh kami tahu kata Allah Membuat engkau sedih apa yang mereka katakan Maka sesungguhnya mereka tidak mendustakan engkau wahai Muhammad. Tetapi orang-orang zalim itu sebenarnya mengingkari dan menentang ayat-ayat Allah. Maka Syekh Al-Fauzan katakan, Ya'tarifuna annahu Rasulullah. Mereka mengakui bahwa beliau adalah Rasulullah. Walakin mana'ahumul kibr. Wa mana'athumul hamiyatul jahiliyah. لآلهتهم an yashhadu bi risalatihi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sombonglah yang menghalangi mereka. Yang menghalangi mereka adalah alhamiyatul jahiliyah, fanatisme kesukuan jahiliyah terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Ini yang mencegah mereka untuk bersaksi, melafatkan dengan lisan-lisan mereka bahwa Nabi adalah utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana pula di sisi lain kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka mengakui dengan hati-hati mereka bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah Rasulullah. Tetapi mereka kemudian menolaknya. Tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadah Allah menggambarkan di dalam Al-Quran, Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu. Orang-orang yang kami beri mereka Alkitab, Taurat dan Injil, ya'rifunahu, mereka mengenalnya. Mengenal siapa? Kata Syekh Al-Fauzan, Rasulullah. Mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam Bagaimana pengenalan mereka terhadap Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Allah lanjutkan ayat tadi, "Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Sebagaimana mereka kenal anak-anak kandung mereka sendiri. Wa inna fariqan minhum la al-haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya segolongan dari mereka menyembunyikan al-haq padahal mereka tahu. Mereka tahu. Dahulu kaum Yahudi di Madinah ketika awal mula kemunculan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat Ansar dari suku Aus dan Khazrat belum masuk Islam, dan mereka belum mendengar tentang Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sebagaimana pula kaum Yahudi juga demikian, namun mereka terus menunggu dan menunggu. Bakal kemunculannya yang mereka kaum Yahudi sering menakut-nakuti Aus dan Khazraj dengan menyatakan qad taqaraba zamanu nabiyyin nuqatilukum ma'ahu sudah dekat zaman datangnya seorang nabi yang kami akan memerangi kalian dengan nabi tersebut Nabi yang mereka tunggu-tunggu. Bahkan demikian mereka berupaya menamakan anak-anak mereka dengan anak Nabi yang mereka tunggu-tunggu. Baik itu nama Muhammad ataupun Ahmad. Tapi ternyata barakallahu fikum Sang Nabi yang dinanti-nanti dan diharap-harap ternyata muncul dari keturunan Ismail, bukan dari keturunan Ishak alaihi wassalam. Dalam kondisi mereka tahu. Urat dan Injil ciri-cirinya bahkan ciri-ciri pengikutnya. Ada tanda kenabian pada, pada diri beliau. Ada ciri fisik. Ada khatamun nubuah. Tetapi kemudian mereka barakallahu fikum menolaknya. Maka Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyatakan فلا يكفي الاعتراف بأنه رسول الله باطنا في القلب مع عدم النطق باللسان لمن يقدر على ذلك maka tidak cukup sekedar mengakui sekedar mengetahui bahwa ia adalah Rasulullah diakui dalam hati tapi tidak mau diucapkan dengan lisan bagi orang yang sanggup untuk mengucapkan dengan lisannya فإن المشركين واليهود والنصارى كانوا يعترفون أنه رسول الله في قلوبهم فنكاو مشركين demikian pula يهود والنصارى mereka mengakui dalam hati-hati mereka bahwa dia adalah Rasulullah Lakin abau an yukiru bi Sinatihim, tetapi mereka enggan mengakui dengan lisan mereka untuk mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kenapa? Khaufan ala dunyahum karena takut kehilangan dunia mereka. Au khaufan ala riasatihim atau takut dengan kedudukan mereka. Atau juga karena hasad kedengkian dan takabur serta kesombongan. Allah sudah menggambarkan di dalam Al-Quran hasadan min indi anfusihim karena hasad kedengkian Ikhwani ma'asyur al-muslimina muslimin rahimani wa rahimakumullah Kemudian setelah itu seseorang ketika telah mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah yang hak, maka menjadi sebuah ketetapan dan kemestian agar kita mengikuti beliau. Bila seseorang telah bersaksi bahwa beliau Rasulullah yang hak secara zahir maupun batin, tetapi tidak mau mengikuti Rasulullah, maka tidak sah syahadatnya. Tidak sah persaksian-persaksian dia ketika menyatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karena itu, Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-50, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَأْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ Jika mereka tidak memenuhi panggilanmu, wahai Muhammad, Bila mereka tidak mengikuti ajakanmu, wahai Muhammad, maka ketahuilah bahwasanya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Padahal Allah telah mewajibkan untuk ittiba kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan kepada Rasulnya serta ulil amri, pemimpin di antara kalian. Dalam surah An-Nisa ayat 59. Dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-20 Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan jangan kalian berpaling darinya, padahal kalian mendengar. Demikian pula dalam surah Muhammad Ayat 33 Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu Allah wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan jangan kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Sebagaimana pula dalam surah An-Nur ayat 54 Allah katakan wa in tahtadu. Jika kalian mentaatinya niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Inilah ketaatan kepada Rasulullah. Terkadang Allah menyebutkan ketaatan kepada Rasulullah digandengkan dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan terkadang Allah menyebutkan ketaatan kepada Rasulullah secara tersendiri. Kalau ayat yang tadi disebutkan, Ya ayuhalladzina amanu Allah wa atiur rasul ini bergandengan. Terkadang disebutkan secara tersendiri. Wa intuti'uhu tahtadu. Jika kalian mentaatinya, yakni mentaati Muhammad, niscaya kalian mendapatkan hidayah. Sehingga barakallahu fikum menjadikan rus keharusan bagi kita mentaati dan ittiba kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana menjadi sebuah keharusan agar kita mencukupkan diri untuk menunaikan apa yang datang di bawah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa adami ziyadah amma jaa dan tidak menambah-nambah dari apa yang dibawa beliau sallallahu alaihi wasallam maka jangan sampai seseorang membawa dan mendatangkan perkara-perkara dari ibadah yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dengan dugaan-dugaan, tidak dengan sangkaan-sangkaan, tidak memainkan perasaan. Ini kok kayaknya baik, kelihatannya baik. La, tidak boleh. Jika perkara itu dimaksudkan ibadah dengannya, ibadah sudah ada ketentuan dan ketetapan-ketetapannya. Maka Rasulullah telah menyatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka dia tertolak. Sehingga, mestinya seseorang cerdas, jenius dia. Bagaimana mungkin saya sudah capek-capek mengorbankan tenaga, waktu, pikiran, harta dan segala macamnya untuk sebuah amalan yang ia memaksudkan dengan amalan itu untuk, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah ternyata ditolak. Sebagaimana di satu sisi dia berharap bahwa amalan itu akan mendekatkan dia kepada Allah Ta'ala, ternyata semakin menjauhkan dia dari Allah. Maka jadilah orang-orang yang cerdas. Dengan mencukupkan diri mengamalkan apa yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini satu. Atau atau demikian pula perkara lainnya. Nah, demikian pula perkara lain yang dituntut oleh persaksian anna Muhammad dan Rasulullah kata Syekh Al-Fauzan habibahullah ثم أيضا لا بد من tasdiqihi فيما akhbara juga membenarkan apa yang dikabarkan diberitakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Naam membenarkan apa yang beliau kabarkan dan membenarkan apa yang beliau perintah dan beliau larang kalau seandainya ada seseorang mengamalkan apa yang dibawa Rasulullah tetapi tidak membenarkan dan tidak mengakuinya, akhirnya diamalkan. Hati-hatinya tidak mengakui. Maka ini adalah metode kaum munafikin. Ini jalannya kaum munafikin. Kaum munafikin sholat, mereka puasa, mereka berhaji, bahkan mereka jihad fi sabilillah. Padahal jihad taruhannya nyawa. Tetapi hati mereka tidak mengakuinya. Maka sekian pula untuk kita membenarkan semua kabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkara baik yang lalu maupun yang akan datang. baik yang lalu maupun yang akan yang akan datang. Dan tidak boleh memiliki keraguan terhadap semua berita yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sebagaimana Allah gambarkan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha Maka ulama kita mereka meringkas tentang makna syahadatu anna Muhammad Rasulullah dengan ta'atuhu fima amar mentaati perintah beliau satu yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbara membenarkan kabar yang beliau sampaikan istinabu ma anhu naha wa zajara menjauhi apa yang beliau larang dan beliau benci wa la yu'badallahu illa bima syara'a dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan ditambah lagi kita tidak boleh meyakini bahwa Rasulullah punya hak dalam rububiyah penciptaan dan pengaturan alam semesta sebagaimana pula kita tidak boleh meyakini bahwa beliau memiliki hak dalam al-uluhiyah dalam peribadahan maka tidak boleh untuk kemudian beristirahat kepada Rasulullah memanggil-manggil nama Rasulullah. Al-madad, al-madad ya Rasulullah. Pertolonganmu, pertolonganmu, kami harap, kami tunggu ya Rasulullah. Tidak boleh. Sering kita mendengar syair-syair yang didendangkan oleh mereka Lana khamsun nutfi bihim naral lava wal hatimah. Kami memiliki lima orang yang dengannya bisa mematikan api jahannam. Masya Allah. Al-Mustafa yaitu Rasulullah. Wal Murtada Ali ibn Abi Talib. Wa Fatimah dan Fatimah wabnaihuma dan anak keduanya Al Hasan dan Al Husain. Keyakinan apa yang demikian ini? Sebagaimana pula tersebar di tengah-tengah muslimin. Sanjungan-sanjungan yang sangat berlebihan. Yang menaikkan Rasulullah sampai derajat ilahiyah, derajat ketuhanan. Allahumma salli salatan kamilan wa sallim salaman على ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa الكرب bihil الله ya berikanlah salawat dan salam yang sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi tanhallu bihil kurat yang lepas dengannya semua ikatan kesulitan wa tanfariju bihil kurat demikian pula hilang dengannya segala macam kesusahan Masya Allah ini adalah sifat-sifat yang hanya berhak disandarkan kepada Allah tabaraka wa taala tidak boleh diyakini yang demikian ini ada pada pada diri Nabi Muhammad salawat Rabbi wa salamuhu alaihi karena beliau adalah Abdullah abduhu wa rasuluh Ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh hamba dan utusan Allah Laisa lahu haqqan fir rububiyah wa tasrifil kaun tidak ada pada diri beliau hak rububiyah dan pengaturan alam. Sama annahu laysa lahu haqqun fil uluhiyah, sebagaimana pula beliau tidak punya hak uluhiyah untuk disembah. Sebagaimana pula syair yang sering disebar-sebarkan sanjungan yang berlebihan tentang diri Nabi yang Rasulullah sendiri telah mengingatkan umatnya La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Innama ana abdun fakulu abdullahi wa rasuluh. La tutruni jangan kalian melakukan al-itra. Al-itra mujawazatul hadis madah. Melampaui batas dalam menyanjung dan memuji Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung-nyanjung dan memuji-muji aku sebagaimana telah berlebihan orang-orang Nasrani dalam menyanjung dan memuji Isa ibn Maryam alaihi salam. Aku hanyalah seorang hamba Allah, maka katakanlah Abdullahi wa Rasuluh. Mereka menyatakan barakallahu fikum tentang diri Nabi Ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka. InsyaAllah kita sering mendengar syair ini. Naam. Yang diucapkan al di dalam Qasidatul Burdah. Ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka. In hululil hadithil amini. Wahai makhluk yang paling mulia. Tidak ada tempatku berlindung selain engkau ketika terjadi musibah melanda secara merata. Ilam takun akhidan yawmal ma'adi yadi wa illa faqul ya zallatal qadani Jika engkau tidak menari atau mengambil tanganku pada hari kiamat, tidak menyelamatkan aku, maka katakanlah wahai orang yang kakinya tergelincir. Fa'inna min judika dunia wa barrataha. Dan sesungguhnya di antara sebagian kedermawananmu adalah adalah ada adalah adanya dunia dan akhirat. Di antara sebagian kedermawananmu hai Rasulullah adalah adanya dunia dan akhirat. Wa min ulumika ilma lawhi wal qalami. Dan di antara sebagian ilmumu adalah ilmu tentang lauhul mahfud dan al-qalam. Yang menulis catat takdir. Masya Allah. Keyakinan yang telah disandarkan kepada diri Nabi alaihi salatu wassalam yang mestinya ini hanyalah milik Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh berlebih-lebihan dalam menyanjung-nyanjung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana pula seseorang tidak boleh meremehkan, apalagi menghinakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melecehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan burawan-burawan atau bahkan hanya sekedar dengan membuat karikatur-karikatur Nabi yang ini semua bentuk istihza memperolok-olok baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Semoga Allah Tabaraka wa Taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang jujur di dalam beriktiba mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan tentunya semua dibangun di atas bayina, di atas ilmu, di atas hujjah, di atas keterangan yang gamblang terang benderang. Yang Rasulullah telah menggambarkan قد تركتكم على بسر البيضاء قد تركتكم على بيضاء نقية Aku sudah meninggalkan kalian di atas sesuatu yang putih bersih. Lailuha hariha yang malamnya sama persis dengan siangnya terang benderang seagama ini. Lailahalik. Jadi dari ajaran dan kecuali seorang yang binasa dan dia pas berharap kepada Allah tabaraka wa taala semoga mengaruniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jujur yang benar-benar cinta kepada beliau dengan kecintaan yang terbimbing yang kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam syair beliau, "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau seandainya rasa cintamu jujur kepadanya, niscaya engkau akan mentaatinya.